kali ini Di waktu ini Allah masih mempermudah kita Mempermudah jalan kita untuk mengamalkan Hadis Rasulullah Wasallam, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim Bahwasanya menuntut ilmu agama itu adalah kewajiban setiap muslim. Kemudian salawat salam, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk di bab yang baru, bab nomor 27. Babu majaa fi sifati wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda ta'am. Bab hadis-hadis yang berkaitan tentang sifat wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika makan. Bab yang berisi hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan. Dan perlu diperhatikan wudu di sini ya. Ada dua penggunaan. Ada wudu secara lugawi, secara bahasa dan ada wudu secara syar'i. Nanti disebutkan ya. Kita baca dulu. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala, aqadal musannifu rahimahullahu hadhi tarjamah li bayani haddin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghuslil yadaini inda ta'am. Kata Syekh Abdul Razak mengatakan, penulis membuat bab ini yaitu Imam Tirmizi untuk menjelaskan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal mencuci tangan ketika makan. Nah, jadi maksud dari wudu itu di sini maksudnya adalah secara bahasa ya yaitu maknanya adalah mencuci tangan. Ya. Jadi wudu artinya secara bahasa adalah mencuci tangan. Wal wudu lahu itlaqani, itlaqun lugawiyyun wa itlaqun syar'iyyun. Ya. Wudu itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah secara bahasa dan makna dan yang kedua adalah makna menurut syar'i. I. Fal itlaqul awal yuqsadu bihi ghuslul kaffaini kaffaini wa tanzifuhuma mimma qad yu'alliqu fihima min wasakhin aw turabin aw nahwi. Maka makna yang pertama yaitu maksudnya adalah mencuci kedua telapak tangan dan membersihkannya dari apa yang menggantung di keduanya. Membersihkan telapak tangan dari apa yang menggantung keduanya berupa wasah itu kotoran, autorobin atau tanah atau yang lainnya. Tanahkah, pasirkah? Kita basuh dengan air tangan kita maka disebut dengan wudu. Tetapi makna secara bahasa. Kemudian famin ahli ilmi man yara istihbabahu qabla al-aqli wa ba'dah. Di antara para ulama ada yang berpendapat sunnahnya membasuh tangan sebelum dan setelah makan. Ya, ada yang mengatakan di antara para ulama sunnah membasuh makan sebelum dan membasuh tangan sebelum makan dan setelah makan. Nah di sini kalau pian perhatikan di terjemahannya ini kurang ya. Setelahnya disebutkan Wa minhum man la yara dzalika illa in kana fil yad ma yanbaghi izalatuhu qabla al-aqli aw ba'dahu li umumil adillah al-waridah fin nadhafah. Di sini tidak disebutkan di terjemah di apa di e, terjemah cetakan ini. Nah, setelah penulis atau Syekh Abdul Razak mengatakan bahwasanya di antara para ulama ada yang mengatakan sunnah mencuci makan setelah mencuci tangan setelah makan dan sebelum makan. Ada di antara para ulama yang tidak mengatakan sunnah mencuci tangan sebelum makan. Kecuali jika dia menemukan di tangannya sesuatu yang seharusnya dihilangkan sebelum makan atau setelahnya. Nah, jadi seandainya tangan kita bersih kadar rigat, maka di antara para ulama mengatakan tidak sunnah untuk dibasuh sebelum makan. Kalau tangannya masih bersih tidak tidak kotor. Atau setelah makan. Contoh kayak makan bakso pakai sendok, kan kada perlu kita membasuh tangan. Atau misalnya kita makan nasi, kemudian kita jilati sisa-sisa makanan sehingga bersih atau dengan tisu, maka tidak perlu juga membasuh dengan air. Jadi di antara para ulama memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak perlu dibasuh kecuali memang ada kotoran, maka dicuci. Yang Kedua, disunahkan untuk mencuci, apalagi ada kotoran berupa tanah dan seterusnya. Kemudian sedangkan uh, kita baca wal itlaqu syar'iyyu yuqsadu bihi ta'abbud lillah bi ghaslil wajhi. Sedangkan wudu menurut syar'i adalah beribadah kepada Allah dengan cara mencuci wajah, mencuci kedua tangan, mengusap kepala dan mencuci kedua kaki. Jadi wudu secara syar'i maksudnya adalah kita mencuci wajah, tangan, membasuh, mengusap kepala dan kedua kaki dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dinamakan wudu secara syar syar'i. Karena misalnya kalau kita membasuh wajah tanpa ada niat takarub kepada Allah, maka tidak dinilai sebagai ibadah. Makanya di, di antara fungsi niat itu membedakan antara ada kebiasaan dengan ibadah. Contoh kayak kita membasuh wajah. Kalau dia tanpa niat, maka tidak dinilai sebagai ibadah. Kalau dia membasuh wajah niat untuk berwudu, maka dinilai sebagai ibadah. Kemudian di antara fungsi niat juga adalah merubah adah menjadi ibadah. Merubah kebiasaan menjadi ibadah. Kalau seandainya kebiasaan-kebiasaan kita kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kayak makan biar niatkan supaya kada kelaparan pas pengajian misalnya setelah maghrib maka itu hukumnya adalah berpahala makan adalah kebiasaan kemudian kita niat niatkan untuk ibadah maka dinilai sebagai paha, pahala itu dikarenakan masalah ni niat jadi niat itu subhanallah sangat penting ya sangat harus kita mengetahui tentang dasar-dasar niat betapa banyak ibadah yang besar mengeluarkan banyak harta dan fisik yang sangat menguras tenaga dikarenakan niatnya menyimpang atau tidak baik atau buruk, maka tidak menilai sebagai paha, pahala. Contoh ibadah haji. Banyak mengeluarkan duit, kemudian ibadah apa tenaga sudah banyak terkuras. Tetapi ia suka misalnya foto-foto kemudian disebarkan di media sosial, minta pujian dari orang lain agar di agar dipanggil apa haji, maka mengurangi keikhlasan orang tersebut. Ibadahnya ibadahnya kan bentuknya harta dan fisik ibadah badaniyah dan maliyah. Tetapi karena niatnya maka berubah menjadi sedikit pahala bahkan tidak ada pahala sama sekali. Betapa banyak ibadah yang besar tapi dikarenakan niat yang buruk maka sedikit mendapatkan pahala. Nah, sebaliknya ibadah yang kecil kadang tidak mengeluarkan biaya, tidak mengeluarkan tenaga yang besar disebabkan niat yang lurus, niat yang berbilang-bilang maka menjadi pahala yang besar. Contohnya apa? ibadah yang tidak mengeluarkan duit, kemudian tidak mengeluarkan tenaga yang besar. Nah, contoh kayak pian duduk di sini. Setelah subuh duduk. Pian niatnya apa? Boleh kita berbilang-bilang niat boleh. Satu menuntut ilmu, pahala sudah pian. Yang kedua menunggu untuk sholat isyrok, pahala lagi pian. Ketiga untuk memakmurkan masjid, tiga sudah pian niatnya. Keempat apa lagi? mengisi waktu dengan menuntut ilmu pahala pulang. Jadi satu gerakan saja pian duduk di sini, pian menuntut ilmu, makmurkan masjid, menunggu waktu isyrok. Walaupun cuma duduk tapi niatnya berbilang-bilang, tidak mengeluarkan duit, kemudian tidak mengeluarkan tenaga yang besar, maka pahalanya juga besar. Disebabkan masalah niat. Masya Allah niat. Cuma satu saja Pak ya, luar biasa masalah masalah niat. Kemudian wala yalzam wahada la yalzam min al akli illa idza akalal insanu lahmal ibil. Dan ini maksudnya wudu secara syar'i tidak wajib ketika makan. Kalau ingin makan misalnya kemudian bah itu ber, berwudu, tidak diwajibkan. Kecuali jika seseorang makan daging unta, maka wudunya bah, batal maka dia wajib berwudu saat itu dengan cara wudu syar'i ketika hendak melakukan ibadah salat. Maka harus berwudu karena termasuk membatalkan wudu adalah makan daging daging unta. Siapa yang pernah makan daging unta? nah, <laughs> sejarang lah. Biasanya ada orang ya ibadah apa orang jamaah umur atau haji atau mahasiswa. Ya dulu kalau kita hendak membawa daging unta itu lebih murah dari daging kambing. Tahu tahu bang wah inilah lebih murah daripada daging kambing. Jadi kalau hendak membawa ke sini itu dijemur dulu dikeringkan supaya menjadi keras dendeng diawet supaya awet dikeringkan di sinar matahari kemudian baru dibawa ke ke Indonesia ya. Kita baca hadis yang pertama, hadis nomor 185. Qala al-Imam Tirmizi Muhammad bin Sarwah, Muhammad bin Isa bin Sarwah at Haddatsana Ahmad ibnu Mani qala haddatsana Ismail ibnu Ibrahim an Ayyub an ibni Abi Mulaikah an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja minal khala'i faqurriba ilaihi at-ta'am faqalu ala na'tika biwadu'in qala innama umirtu bilwudu'i wudu'i idza qumtu ila sholati Imam Tirmidzi berkata, Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, dia berkata, Ismail bin Ibrahim bercerita kepada kami dari Ayub Ayub As-Sikhtiyani dari Ibnu Abi Mulaikah. Nah, anaknya Abu Mulaikah. Bukan nama asli ya, anaknya Abu Mulaikah. Abu Mulaikah ini adalah kunyah Kai, kunyah kakeknya. Kunyah kakeknya, anak Abu Mulaikah. Padahal Abu Mulaikah adalah kakek dari orang ini, rawi ini. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Ubaidullah bin Abi Mulaikah. Abdullah bin Ubaidullah bin Abi Mulaikah. Bu Mulaikah kunyah untuk kakeknya. Jadi oh, rawi ini disandarkan kepada kakeknya. Anak kakeknya yang berna yang berkunyah Abu Mulaikah. Nama asli beliau Abdullah bin Ubaidullah bin Abi Mulaikah. Abu Mulaikah nama aslinya adalah Zuhair bin Abdullah. Abdullah bin Ubaidullah bin Zuhair bin Abdullah. Tapi ini mengambil dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari al-khala. Al-khala secara bahasa artinya adalah sunyi. Maksudnya tempat yang sunyi. Tempat yang sunyi yaitu adalah WC. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari WC atau toilet Lalu, nah di sini ulun kurang setuju kadang. Di sini bahasa Arabnya fa. Fa itu menunjukkan jeda yang sedikit, bukan kemudian lalu. Setelah Rasul keluar dari WC, lalu disiapkan sahabat ingin ditawarkan apakah perlu banyu untuk berwudu. Jadi bukan kemudian ya. Pian coret maka pian tulis dengan lalu. Kalau summa baru kemudian. Kalau teks hadisnya fa lalu. Itu menunjukkan ketika Nabi keluar langsung ditanyakan oleh sahabat. Kalau kemudian itu lama jedanya, setengah jam kah, satu jam kah? Itu sangat penting kalau kita menerjemahkan sebuah teks bahasa Arab ya. Itu dibedakan antara fa dengan summa. Di sini fa bukan kemudian. Lalu beliau dihidangi makanan. Keluar dari WC tidak berapa lama langsung dihidangkan makanan. Kemudian setelah makan, maka para sahabat bertanya, apakah kami perlu membawakan air wudhu? Nah, berarti kan sahabat seakan-akan mengatakan bahwasanya apa e, batal wudhu kalau misalnya dia makan setelah setelah makan. Nah, kalau kalian perhatikan juga teks Arabnya, di sini para sahabat mengatakan ala na'tika biwadu'in. Apakah kami membawa apakah kami perlu membawakan air wudu? Nah, di sini disebutkan dengan fathah wawunya, wadu. Jadi ada wudu, ada wadu. Kalau wudu itu adalah perbuatannya, perbuatan berwudu. Kalau waw wadu pakai fathah itu adalah air yang digunakan untuk berwudu. Kalau kita tanpa harokat seperti ini bisa salah baca. Bisa dibaca wudu, padahal wudu adalah perbuatan berwudu. Kalau wadu air untuk ber, berwudu. Makanya bahasa Arab itu salah harokat saja salah makna. Ulun sering mengulang-ulang. Kalau kita membaca bahasa Arab, salah harokat saja itu salah makna. Maknanya sudah berubah. Contoh seperti kalimat seperti ini. Kalau wudu perbuatan berwudu, kalau wadu airnya. Contoh seperti kalimat e, eh, arudun dan erudun. Arudun dan erudun. Kalau arudun itu luas, kalau irudun itu kehormatan. Masalah nah, baca pian, salah maknanya. Yang lebih ekstrim lagi <laughs> kalimat farjun dan farojun. Farjun roknya sukun, farojun roknya fathah. Apa perbedaannya? Farjun dan farojun. Kalau farojun keluasan, kelapangan. Kalau farjun kemaluan perempuan. Jangan salah baca ada Ibnu Jauzi, itu apa kunyah beliau? Abul Faroji, Jangan salah baca Abul Farji, Abul Faroji, <laughs> salah baca pian salah makna. Ya, itu makna mak, makanya kan bahasa yang paling luas kaidahnya adalah bahasa bahasa Arab. Salah harokat saja sudah salah salah maknanya. Kemudian apakah kami perlu membawakan air wudhu kata para sahabat menawarkan untukmu maka Rasul menjawab Aku hanya diperintahkan untuk berwudu ketika akan sholat. Nah, berarti setelah makan maka tidak wajib ber, berwudu. Nah, di sini di terjemah ini, cetakan ini juga kurang. Nah, kalau kita baca di teks Arabnya, Syekh Abdul Razak mengatakan, "Ala na'tika biwadu." Perkataan sahabat, "Apakah perlu kami bawakan kepada engkau wadu?" Al-wadu bi fathil waw. Di sini enggak dijelaskan. Wadu itu dengan fathah waw. Huwal ma'ul ladhi yatawaddau bihi. Dia adalah air yang digunakan untuk ber, berwudu. Kemudian baru perkataan Rasulullah saw. Aku hanya diperintahkan untuk berwudu ketika akan sholat. Dan wudu di sini dengan dommah wawnya Huwa fi'lul wudu yaitu perbuatan ber berwudu. Maka kita baca, para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Apakah kami menyediakan air wudhu untukmu?" Beliau menjawab bahwa wudhu itu hanya diperintahkan bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Nah, wudhu di sini apakah secara syar'ika, secara kah? Secara Biar perhatikan lagi. Beliau menjawab, bahwa wudhu itu hanya diperintahkan atau diwajibkan bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Berarti wudhu secara syar syar'i. Bukan orang yang hendak makan yaitu wudhu dengan makna mencuci tangan. Wudhu di sini adalah wudhu secara syar syar'i. Intinya di bab ini adalah bahwasanya e, tidak disunahkan orang yang makan kemudian setelahnya ber, berwudu yaitu wudu dengan cara yang yang syar'i. Langsung ke hadis yang berikutnya semakna dengan hadis ini juga hadis 186. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Sa'id ibnu Abdurrahman al-Makhzumi qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainah an Amr ibn Dinar an Sa'id an Sa'id ibn al-Huwairith an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ghaib fa utiya bi ta'amin qila lahu ala tatawaddau qala ausalli faatawaddau. Imam Tirmizi berkata, Sa'id bin Sa'id bin Abdurrahman Al-Makhzumi bercerita kepada kami dia berkata Sufyan bin Uyainah bercerita kepada kami dari Amr bin Dinar dari Sa'id dari Sa'id bin Al-Huwairits dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar dari ghaid. Ghaid adalah maksudnya WC. Nah, kemudian al-ghaid ini kan di, hadis, di teks hadis disebutkan dengan sebutan al-ghaid. Al-ghaid itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah tempat untuk buang hajat. Berarti sesuai dengan konteks di sini. Rasulullah SAW keluar dari ghaid maksudnya tempat untuk membuang hajat. Makna yang satunya adalah ghaid itu adalah sesuatu yang keluar berupa kotoran. Jadi kotorannya juga kotorannya pun juga disebut dengan ghaid. Jadi goit itu dua makna. Tempatnya satu, makna pertama, yang kedua adalah yang keluar dari dari itulah intinya. Nah, kotoran itu disebut dengan goit. Ya, jadi goit itu bisa tempatnya atau yang keluar tadi berupa kotoran. Kemudian dihidangkanlah. Nah, di sini kemudian lagi kurang tepat karena menggunakan fa. Lalu dihidangkanlah makanan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan ada yang bertanya, apakah engkau berwudu? Nah, setelah makan tadi, apakah engkau berwudu? Maka Rasul menjawab, apakah aku akan sholat sehingga harus ber berwudu? Maksudnya adalah ketika beliau makan, ada yang bertanya, apakah engkau akan berwudu? Kata Rasul saw yang intinya adalah, apakah kalau aku sholat maka aku harus berwudu? Maka jawabannya, maka jawabannya apa? Tidak. Karena perhatikan, Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah aku akan sholat sehingga harus berwudu? Maksudnya, apakah aku hendak melaksanakan sholat sehingga aku wajib berwudu? Maka jawabannya juga tidak. Kalau Nabi seandainya tidak bah, batal, ya. maka silahkan sambung ke sholat yang berikutnya. Artinya, wudu secara syar'i tidak dilakukan ketika seseorang hendak makan. Maksudnya adalah wudu secara syar'i tidak dilakukan ketika seseorang hendak makan, tetapi dilakukan ketika seseorang hendak melaksanakan sholat. Jadi intinya adalah ini juga hadis yang semakna dengan sebelumnya, bahwasanya seseorang makan itu maka dia tidak perlu berwudu, tetapi berwudu itu ketika ingin melaksanakan sholat. Ini juga wudu secara syar'i. ini semakna dengan hadis yang sebelumnya. Hadis yang pertama tadi diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syalbani rahimallahu taala. Adapun hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Langsung ke ya Langsung hadis berikutnya 180 87. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Yahya ibn Musa qala haddatsana Abdullah ibn Numair qala haddatsana Qais ibn Rabi. Nah, di sini ada tanda ha dalam kurung ha. Itu maksudnya adalah tahwilus sanad atau tahwilul isnad. Perpindahan sanad ha itu kepanjangan dari tahwilus sanad. Maksudnya adalah perpindahan sanad. Kemudian Imam Tirmizi berkata, "Wa haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abdul Karim Al-Jurjani an Qais bin Rabi' an Abi Hashim an Zadan an Zadan an Salman Al-Farisi qala qara'tu fi Taurah anna barakata at-ta'ami al wudu ba'dah." Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbartuhu bima qara'tu fi Taurah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakatut ta'am al-wudu qablahu wal wudu ba'dahu. Imam Tirmidzi berkata, Yahya bin Musa bercerita kepada kami, dia berkata Abdullah bin Numay bercerita kepada kami, dia berkata Qais bin Ar-Rabi bercerita kepada kami hawalah. Hawalah maksudnya adalah perpindahan sanat ya. Ada papan tulis ini apa namanya? Faidah dari sisi mustalahul hadis saja. Kenapa sesekali kita jelaskan sedikit. Jadi ada istilahnya dalam uh, periwayatan hadis di sanad itu namanya hak kepanjangan dari tahwilus sanad, perpindahan sanad. Jadi ada istilah hak itu rumus. Jadi para ulama eh, para ulama pun juga kadang banyak menggunakan rumus seperti nama-nama ya. Kalau kho itu Bukhari, kalau mim Muslim, kalau top berani. Jadi apa namanya? Rumus itu banyak digunakan oleh para ulama ketika menyebutkan nama-nama rawi. Kemudian sumbernya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sumbernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat yang mengambil ini adalah Salman Al-Farisi. Kemudian yang mengambil dari Salman Zazan Zazan Yang mengambil dari Zazan Jazan adalah Abu Hashim Abu Abu Hashim ya panjangan dulu nah Kada muat sampai ke bawah. Sumbernya Nabi Rasulullah. Kemudian diambil oleh Salman. Salman diambil oleh Jazan Zazan. Diambil oleh Abu Hashim. Kemudian dari siapa tadi? Kais bin Ar-Rabi. Diambil oleh Kais bin Ar-Rabi. Bin Ar-Rabi. Nah, kemudian baru bercabang. Nah, ini maksud dari tahwilus sanad. Ya. Kemudian dari Abdul Karim Al-Jurjani. Ini dulu. Abdul Karim Al-Jurjani. Kemudian dari Kutaybah, Kutaybah bin Sa'id Al-Baglani. Dari Imam Tirmidzi. Kemudian dari Ibnu Numair. Abdullah bin Numair ya. Ibnu Numair adalah Abdullah bin Numair. Kemudian Yahya bin Musa. Yahya bin Musa. Kemudian diambil oleh Imam Tirmidhi Nah, ini maksudnya. Jadi kan kata Imam Tirmidzi saya mengambil dari Yahya bin Musa, dari Ibnu Numair, dari Qais bin Robe, baru ada hak. Maksudnya perpindahan sanat. Maksudnya beliau dari Qais bin Rabi ini ada dua yang mengambil, yang dua-duanya diambil oleh Imam Tirmidzi. Kemudian Imam Tirmidzi, Qutaibah, Ibnu Karim yang ketemunya di Qais bin Ar-Rabi. Jadi memiliki dua jalur yang pecahnya di Qais tadi. Qais diambil oleh Ibnu Umair dan Abdul Karim, kemudian di sini jalur ini dan dua-duanya diambil oleh Imam Tirmidzi. Itu yang dimaksud, itu yang dimaksud dengan hak tahawilus sanad, perpindahan sanad. Kada perlu lagi sidin Misalnya ini disebutkan kemudian diulang-ulang menyebutkan ini kada, cukup ketemunya di sini kemudian baru di dipecah. Yang dua jalur ini diambil oleh Imam Tirmidzi dua-duanya. Iya. Itu dimaksud dengan tahwilus sanad. Ketika sampai di Qas bin Ar-Rabi, Imam Tirmidzi menyebutkan pulang dari Kutaibah, dari Abdul Karim ya. Tahwilus sanad, perpindahan sanad. Wahadasana Kutaybah dan menceritakan kepada kami Kutaybah. dia berkata Abdul Karim Al-Jurjani bercerita kepada kami dari Qais bin Ar-Rabi dari Abu Hashim. Abu Hashim nama aslinya adalah Yahya bin Dinar. Abu Hashim abahnya Hashim, nama asli beliau Yahya bin Dinar. Dari ja, dari Zadan dari Salman Al-Farisi dia berkata Aku pernah membaca dalam kitab Taurat bahwa berkah makanan ada jika berwudu setelahnya. Apa yang dimaksud dengan wudu di sini? Mencuci mencuci tangan. Wudu secara bahasa. Jika berwudu setelahnya yaitu dengan mencuci tangan. Lalu aku ceritakan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang apa yang pernah aku baca di dalam kitab Taurat itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, berkah makanan itu ada jika berwudu sebelumnya dan berwudu sesudahnya. Kata Rasul menimpali, berkah makanan itu ada yaitu kalau dia berwudu sebelum makan dan berwudu setelah makan. Berwudu di sini maksudnya adalah dengan mencuci mencuci tangan. Kita baca penjelasan dari Syaikhul Razak. Kata beliau, Perkataan Salman, aku pernah membaca dalam kitab Taurat. Kita baca teks Arabnya. Yuhtamal anna hadhil qira'ah kanat minhu qabla islam Ada kemungkinan bahwasanya Salman Al-Farisi membaca Taurat tersebut sebelum beliau masuk Islam. Karena seorang muslim tidak boleh membaca isi kitab Taurat, Injil atau kitab-kitab yang lainnya karena sudah digantikan dinasakh oleh Al-Qur'an. Al Jadi secara asal tidak boleh kita membaca Tauratkah, Injilkah atau kitab-kitab yang lain karena semuanya sudah dinasakh oleh Al-Qur'an. Kemudian juga kitab-kitab tersebut sudah dirubah oleh tangan-tangan manu manusia. Kemudian setelah itu Syekh Abdul Razak membawakan sebuah riwayat yang lain tentang masalah ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kita baca An Umar An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kitabin asabahu min ba'di ahli al min ba'di ahli al-kutub faqara'ahu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faghadiba wa qala ama amutu amutahawwikuna fiha ya banal khattab walladhi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyatan la tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bihi aw bibatilin fatusaddiqu bih walladhi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa dia pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sebuah kitab Taurat yang dia peroleh dari sebagian ahli kitab. Jadi Umar bin Khattab membawa kitab Taurat yang didapat dari sebagian ahlul ahlul kitab. Lalu Umar bin Khattab membacakannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa reaksi Nabi? Faghadiba. Lalu Nabi marah. Kenapa Nabi marah? Kata Rasulullah SAW, apakah mereka sudah terjerumus ke dalamnya? Apakah mereka sudah terjerumus ke dalamnya? Ya. Kenapa membaca masih membaca Taurat? Bukankah sudah ada Al-Qur'an? apakah kata Rasulullah SAW, apakah mereka sudah terjerumus ke dalam isi Alkitab tadi, ya? Wahai Ibnul Khattab, Demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian kitab itu dalam keadaan putih jelas lagi ber bersih. Maksudnya kitab tersebut, Taurat tersebut sudah dinasakh kemudian adanya dengan adanya Al-Qur'anul Karim. Yang mana sudah jelas, sudah terang tentang isi syariat ini. Maka kenapa membawakan kitab Taurat? Janganlah kalian bertanya kepada mereka ahlul kitab tentang sesuatu apapun. Ya, karena kalau kita tanya kepada ahlul kitab pasti mereka merujuk kepada kitab mereka yang sudah di, dirubah dan dinasakh tadi. Kemudian mereka menjawab kalian dengan menyampaikan suatu kebenaran sehingga kalian mendustakannya atau mereka menjawab kalian dengan suatu kebatilan dan kalian mempercayainya. Jadi di sini larangan kalau kita bertanya sesuatu tentang syariat, maka jangan bertanya kepada ulama ahlul kitab. Otomatis mereka akan merujuk kepada kitab yang sudah dirubah, kemudian sudah dinasah dengan adanya Al-Qur'an. Al Demi Rob yang jiwaku kata Rasul melanjutkan, demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Musa masih hidup, maka dia tidak punya pilihan lain kecuali harus mengikutiku kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi eh, ketika Umar bin Khattab membawakan sebuah Taurat atau selembaran Taurat yang dibacakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun reaksinya adalah marah. Dikarenakan Al-Qur'an sudah ada, kemudian menasah kitab-kitab terdahulu dan juga kitab-kitab terdahulu seperti Taurat dan Injil dan seterusnya itu tidak lepas dari perubahan dari tangan-tangan manusia. Kata Rasulullah SAW di akhir hadis, seandainya Musa masih hidup, maka Musa tidak menerapkan Taurat tetapi ikut kepada ku kata Rasulullah SAW dan menerapkan Al-Quran ya di di diri beliau. Ini juga semakna dengan hadis Rasulullah SAW ya riwayat Imam Muslim kata Rasulullah SAW, eh, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadil ummah Yahudiyun wala Nasraniun faya wahwa yamut walam yu'min bima urusil tubihi illa kana min ashabin nar. Kata Rasulullah saw. ya. Apa tadi awalnya? Tidaklah mendengar tentangku dari umat ini seseorang dari Yahudi dan Nasrani dan dia meninggal mati sedangkan dia tidak beriman dengan apa yang diturunkan kepadaku, apa yang aku diutus dengannya kecuali dia adalah termasuk penduduk api neraka neraka. Itu menunjukkan kewajiban orang Yahudi dan Nasrani beriman kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Kita baca lagi langsung kepada uh, terjemahnya. Kata Syekh Abdul Razak melanjutkan, dan ketika Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman nanti, maka dia akan berhukum menggunakan Al-Qur'an bukan in Injil. Ini menunjukkan larangan kita membaca Injil, Taurat dan seterusnya. Al-Quran adalah penghapus kitab-kitab sebelumnya. Nah, termasuk fungsi Al-Quran juga adalah menghapus kitab-kitab sebelumnya. Oleh sebab itu, seorang muslim tidak boleh membaca kitab-kitab tersebut. Ada pengecualian, akan tetapi seseorang alim yang kuat ilmunya. Nah, jadi seorang yang berilmu lagi kuat ilmunya, jika kondisinya diperlukan untuk membaca isi kitab-kitab tersebut seperti untuk membantah syubhat-syubhat mereka atau untuk mematahkan kebatilan atau menjelaskan kerusakan akidah mereka maka tidak mengapa secara asal kita tidak boleh membaca Taurat, membaca Injil tetapi bagi orang yang alim, kuat ilmunya, paham tentang makna apa eh, penyimpangan-penyimpangan mereka dan membaca untuk menjelaskan kebatilan mereka, kerusakan mereka maka boh, boleh. Itu untuk orang yang alim lagi kuat il, ilmunya. Kalau misalnya kita belajar di Timur Tengah dimanapun ya, kalau misalnya tentang firok misalnya, jurusan firok, jurusan firkah firkah kelompok-kelompok, maka akan belajar tentang isi dari kerusakan atau kebatilan kitab-kitab terdahulu, Injil maupun Taurat. Yang mana Eh, mereka dijelaskan seperti itu, ya dijelaskan di kampus agar mereka mengetahui kerusakan akidah mereka kemudian menyampaikannya kepada kepada kaum muslimin ya. Sangat kontradiksi. Contoh misalnya seperti uh, Tuhan itu <laughs> Tuhan itu misalnya bingung berkelahi, berkelahi kepada seorang nabi, Tuhan diajak kelahi. Ya. Ada di kitab mereka. Itu kan luar biasa. Nah, jadi intinya adalah secara asal kita tidak boleh apa namanya membaca kitab-kitab tersebut. Tetapi bagi orang yang alim ya, lagi kuat ilmunya, ya tinggi pemahamannya tentang mereka untuk menjelaskan kerusakan mereka agar kaum muslimin terhindar dari syubhat-syubhat mereka maka membacanya dalam rangka kemaslahatan tersebut kemaslahatan tersebut maka tidak mengapa atau dibolehkan. Terus masih eh, masih ada sedikit kita habiskan. Kemudian Salman di sini mengatakan bahwa berkah makanan ada jika berwudu setelahnya, setelah makan. Maksudnya bahwa di antara sebab yang mendatangkan berkah makanan adalah berwudu setelah makan. Berwudu maksudnya adalah secara bahasa yaitu membasuh kedua tangan. Yaitu dengan cara mencuci kedua tangannya, bukan berwudu secara syar'i. Ketika dia Salman memberitahu Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang apa yang pernah dia baca dalam Taurat, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berkah makanan itu ada jika berudus sebelum dan setelah makan, bukan cuma setelah ma makan, sebagaimana yang disebutkan oleh Salman mengutip dari Taurat tadi. Maksudnya adalah diantara sebab yang mendatangkan berkah pada makanan adalah mencuci kedua tangan sebelum dan sesudah ma makan, bukan cuma setelah makan sebagaimana dikatakan oleh Salman Al-Farisi. Hadis ini adalah nas tentang disyariatkannya mencuci kedua tangan sebelum makan. Nah, tetapi kata Syekh Abdul Razak, akan tetapi hadis ini tidak sah sahih. Hadis ini dilemahkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu berkata, para ulama berselisih pendapat tentang hukum mencuci tangan sebelum makan. Ulama ada yang berbeda pendapat, ini sunnahkah kadakah? Bahkan ada yang mengatakan makruh mencuci tangan sebelum sebelum makan. Kita baca. Apakah mencuci tangan sebelum makan hukumnya makruh ataukah sunnah? Keduanya ada dalam riwayat atau pendapat Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad memiliki dua pendapat mencuci tangan sebelum makan, beliau ada yang mengatakan makruh, riwayat yang lain mengatakan sunnah. Barang siapa mensunnahkan mencuci makan sebelum tangan, dia berhujah dengan hadis Salman ini bahwa dia berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Aku membaca dalam kitab Taurat bahwa berkah makanan adalah berwudu sebelum makan dan berwudu setelahnya." Ini Pak salah cetak, dua-duanya setelah setelah makan dan berwudu setelahnya. Jadi pian coret adalah berwudu coret setelah ganti sebelum. Adalah berwudu sebelum makan dan berwudu setelah makan. Ini kan dua-duanya setelahnya. Jadi bagi ulama yang mensunahkan mencuci tangan apa namanya keberkahan ada dengan mencuci kedua tangan itu berdalil dengan hadis ini. Dan ulama yang memakruhkannya berkata, alasannya apa? Karena hal ini bertentangan dengan kebiasaan kaum muslimin, sesungguhnya mereka tidak berwudu atau mencuci tangan sebelum makan. Kata para ulama yang mengatakan makruh karena kebiasaan kaum muslimin tidak mencuci tangan sebelum makan. Ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi, kata ulama yang memakruhkan. Jadi orang-orang Yahudi kebiasaan mereka mencuci tangan sebelum makan sehingga dimakruhkan dimakruhkan menyerupai mereka. Itu alasan yang kedua. Kemudian kita baca alasan yang lain atau apa namanya? penjelasan dari perbedaan ulama dari para, para perbedaan pendapat dari para ulama. Kata Syekh Abdul Razak, Sedangkan hadis Salman ini didoifkan oleh sebagian ulama di antaranya Albani sendiri. Hadis itu dikomentari. Ini terjadi pada awal Islam ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam senang berbuat yang serupa dengan ahli kitab dalam hal-hal yang belum diperintahkan. Jadi dulunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam suka dengan menyerupai orang ahlul kitab selama itu tidak diperintahkan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyerupai ahlul kitab. Di antara hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam khalifu ahlul kitab. Khalifu afan khaliful yahuda. selisihlah orang orang Yahudi. Masalah mencuci kedua tangan sebelum dan sesudah makan. Jika seseorang sedang dalam keadaan junub atau kedua tangannya dalam kondisi harus dicuci, maka harus mencuci keduanya sebelum makan. Jadi intinya di sini para ulama berbeda pendapat, tentang mencuci tangan sebelum dan setelah makan. Ada yang mengatakan sunnah dan ada yang mengatakan makruh. Tetapi intinya adalah kata Syekh Abdul Razak, maka seandainya kedua tangannya perlu dicuci ada kotoran, maka dia mencuci kedua tangannya sebelum ma makan. Adapun mencuci keduanya setelah makan, maka ia harus mencucinya setelah menjilati jari-jarinya. Jika pada jari-jari tersebut ada sisa-sisa makanan yang menempel padanya. Jadi, seandainya kita hendak mencuci makan setelah makan, maka dibasuh setelah kita jilati sisa makanan di jari. Kenapa? Alasannya apa kemarin? Karena ada keberkahan di makanan. Kita kada tahu di awal suapan kah, di makanan yang tahambur kah, yang berceceran kah atau di di jari maka kalau ingin mendapatkan keberkahan yaitu dengan ketika makan maka harus dimakan seluruhnya baik yang menempel di di jari. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya intinya adalah secara asal kita dibolehkan untuk mencuci tangan sebelum dan setelah makan. Apalagi misalnya ada kok kotoran. Catatan yang kedua, seandainya kita hendak mencuci setelah makan, maka dicuci setelah di dijilat-jilati karena keberkahan ada di setiap makanan dan kita kada tahu keberkahan tersebut adanya di mana, di piringkah atau di di tangankah. Wallahu a'lam bissawab ya. Bismillah Barakallahu fiik, Ustaz, apa jawaban yang benar dari pertanyaan ainallah? Sesuai dengan jawaban seorang budak perempuan, Fistama Fis, Fistama <laughs> Adapun bagaimana-bagaimananya maka tidak boleh dibagaimana-bagaimanakan. Jadi kronolo ah, kronologinya pendekatan maknanya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ditanya Allah melihat kada? Melihat. Manusia Bang melihat kada? Melihat. Apakah boleh kita katakan Allah sama dengan makhluk karena sama-sama melihat? Maka jawabannya ti, tidak. Karena iya men mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk. Allah Maha melihat apa tadi? Maha hidup. Makhluk juga hidup. Apakah boleh kita samakan Allah itu sama dengan makhluk karena sama-sama hidup? Maka jawabannya ti, tidak. Hidupnya Allah berbeda dengan hidup makhluk. Apa susahnya kita katakan di dalam Al-Qur'an disebutkan tangan Allah, di hadis disebutkan tangan Allah. Allah punya tangan, makhluk punya tangan, tetapi hakikatnya ber, berbeda. Selesai. Sama halnya seperti berada di atas langit. Jangan di jangan kita katakan beratas sama seperti kita. Maka Allah berbeda dengan mah, makhluk. Jangan sampai kita membagaimana membagaimanakan bagaimana ini bagaimana itu nanti kita menyandarkan kepada ah, akal. Sedangkan kewajiban kita tunduk terhadap nas. Kita ini berbicara tentang Allah, otak kita kada sampai, akal kita kada sampai. Sama halnya kita membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita nggak sampai, nggak sampai menyangkut bagaimana, bagaimana nggak sampai. Ya. Kita wajib adalah mengimani tanpa membagaimana membagaimanakan. Ketika ditanyakan aina Allah, jawabannya fis sama. Bagaimana? Ya sudah, <laughs> seperti itu. Ya. Allah ada di atas langit. Allah alam bisawab. Ya, ini yang bisa ulun sampaikan, sudah masuk waktu isyraq dan bab ini juga sudah selesai. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita membahas bab yang baru Allah alam bisawab.